Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui hari-hari yang mulia, untuk menemui hari-hari yang utama, untuk menemui hari-hari yang dilipat gandakan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah kita diberikan kesempatan untuk menemui 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di mana 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang utama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam." Ya dalam hadis tersebut disebutkan tidak ada amalan yang paling dicintai Allah amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini yakni ayam asyar yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka hal ini membuat para sahabat pun bertanya, kalau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Tidak juga jihad fisabilillah lebih dari amalan itu ya Rasulullah? Karena yang ada di benak mereka bahwa jihad adalah amalan yang luar biasa, pengorbanannya, pahalanya dan lain sebagainya. Dan kalau Rasulullah mengatakan ada amalan-amalan yang lebih dicintai, maka mereka pun bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Qal maka Rasulullah pun menjawab walal jihadu fi Bahkan jihad fisabilillah tidak lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan ini. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan di dalam 10 hari bulan Zulhijjah pahalanya lebih besar daripada amalan jihad fisabilillah illa kecuali yang bisa menyamainya rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi kecuali orang itu pergi jihad fisabilillah dengan jiwa, raganya dan hartanya semua dan nggak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hartanya dan semuanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bisa menyamai. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, ini adalah kesempatan yang mulia. Dan kita lihat kenapa 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang utama. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hari-hari tersebut dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu, atas makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang utama, yaitu hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wal fajri wal layalin ashar Demi fajar dan demi 10 malam. Dan layalil asyar di sini atau 10 malam di sini disebutkan oleh para mufassirin dari kalangan salaf maupun khalaf di antaranya Ibnu Katsir bahwasanya itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah dan itu yang lebih sahih. Kemudian yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hari tersebut adalah ayam maklumat, hari-hari tertentu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dan Allah sebutkan Allah puji para jamaah haji wa yadhkurusmallahu fi ayyamin maklumat. Mereka para jamaah haji mereka memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dan menegaskan bahwa 10 hari itu adalah afdal ayyamid dunia, hari-hari yang paling afdal dari hari-hari yang kita lalui di dunia. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Sahih Al-Albani, kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyar. Hari-hari di dunia yang kita lalu yang paling afdal adalah 10 hari yaitu 10 hari Zulhijjah. Kemudian yang keempat, bahwasanya di dalamnya ada hari yang terbaik yaitu hari Arafah ya, di mana hari tersebut adalah afdalu yaumin tolat ali syams adalah hari yang terbaik di mana matahari terbit. Ya, artinya hari Arafah adalah hari yang terbaik dan juga pada hari Arafah di mana orang-orang jamaah haji mereka wukuf dan juga pada hari Arafah orang yang berpuasa di dalamnya diberikan pahala berupa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dan kutaman yang lain yang luar biasa. Oleh karena itu, 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik. Dan kata Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah itu sendiri. Rukun di dalam haji. Yang kelima, bahwasanya di dalamnya adalah hari nahar. Hari penyembelihan korban mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah hari yang paling agung sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamul ayyam indallah yaumun nahar hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar kemudian yang keenam pada 10 hari bulan Zulhijjah di sana terkumpul ummahatul ibadah ibadah-ibadah agung ibadah-ibadah yang pokok di sana ada haji ada umrah kemudian juga ada zikir kemudian di sana ada puasa dan juga ibadah-ibadah fisik, ibadah salat maupun ibadah-ibadah yang batin. Ada sedekah, ada korban dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lewatkan kesempatan ini apalagi apabila kita berada di tanah suci, di tanah Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Pahalanya luar biasa. Berkumpul keagungan, kutaman waktu dan berkumpul kutaman tempat apalagi yang menjalankan ibadah haji ini adalah duyukur rahman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh